Baik, selanjutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang macam-macam badal ya, tentang pembagian dari badal. Di sini kita bisa melihat bahwasanya badal terbagi menjadi tiga. Di sana ada badal mutabik, kemudian ada badal ba'du minal kulli dan selanjutnya pula ada badal istimal. Kita akan lihat masing-masingnya. Yang pertama adalah badal mutobik. Badal mutobik. Apa itu badal mutobik? Badal mutobik adalah badal yang menggantikan kata sebelumnya. Kata sebelumnya ini kita kenal dengan mubdal minhu ya, secara utuh. Jadi badal mutobik ini dia menggantikan kata sebelumnya secara utuh, secara sempurna. Kita katakan dia mewakili secara keseluruhan, mewakili mubdal minhu secara utuh atau secara keseluruhan. Sebagai contoh misalnya, Al-Imamu Ahmadu rajulun salihun. Imam Ahmad adalah seorang lelaki yang soleh. Di sini badalnya adalah kata Ahmadu. Dia menggantikan ya atau sebagai badal dari al-imam. Ya, dia menggantikan atau sebagai badal dari kata al-imam. Di sini kita katakan Ahmad adalah sebagai badal mutopik. Karena siapa imam itu? Oh, imam itu yaitu imam ya Ahmad. Ya, jadi dia menggantikan secara sempurna. Si imam yang dimaksud dengan si imam, imam siapa itu? Oh, imam ah, Ahmad. Jadi nama Ahmad di sini dia menggantikan secara sempurna kata sebelumnya yaitu al-imam. Ini adalah kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah badal ba'di minal kulli. Nah, kalau badal ba'di minal kulli, dia adalah badal yang mewakili anggota bagian dari kata sebelumnya. Jadi dia cuma mewakili sebagiannya saja. Dia mewakili apa? Sebagiannya saja. Sebagai contoh misalnya kita buatkan kalimat in hadama al baitu jidaruhu. Rumah itu dindingnya roboh. Nah, di sini jidar ya, jidaru dia adalah sebagai badal bakti minal kulli. Dia hanya mewakili sebagian dari al-bait atau sebagian dari rumah. Karena tentunya rumah dia itu mempunyai pintu, mempunyai dinding, mempunyai genting atau yang lainnya. Namun kita cuma menggantikan sebabnya saja. Kalau dalam contoh ini adalah jidar. Yang roboh itu adalah dindingnya, yaitu dinding dinding rumah inhadama al baitu jidaruhu rumah itu roboh yaitu dindingnya ya dinding rumah itu roboh ya di sini jidar dia adalah sebagai badal ya ba'di minal kulli dari al bait baik selanjutnya kelompok yang ketiga kelompok yang ketiga adalah badal istimal badal istimal apa itu badal istimal Badal istimal adalah badal yang mewakili sebagian sifat dari kata sebelumnya. Sekali lagi bahwasanya badal istimal dia adalah badal yang mewakili sebagian sifat dari kata sebelumnya. Sebagai contoh misalnya kita buatkan contoh yuk jibuni al-baitu nawafatuhu kebersihan rumah itu mengagumkanku. Nah, di sini kita lihat bahwasanya nawafah kebersihan itu adalah sebagian sifat dari rumah. Maka di sini kita munculkan ya sebagai badal ya, badal dari al-bait. Oleh karena itu nawafah dia juga marfu karena mengikuti mubdal minhu yaitu al-bait. Al-bait dia marfu, maka nadhafah dia juga ikut-ikutan marfu. Nah, itu adalah kelompok dari badal. Sekali lagi ada badal mutopik, dia adalah mewakili secara sempurna ya, secara utuh. Kemudian ada badal ba'du minal kulli ya, hanya mewakili sebagiannya saja dan selanjutnya ada badal istimal ya mewakili sebagian sifat ya dari kata sebelumnya.